Bismillahirrahmanirrahim. الله الرحمن Al Hadits tidak kan kita sudah sampai 66 wa an Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'dha nisa'i bahwasanya nabi sallallahu alaihi wasallam mencium sebagian istrinya Summa kharaja ila shalah wa lam yatawadda. Kemudian beliau keluar menuju ke sholat dan beliau tidak berwudu. Akhrajahu Ahmad wa dha'afahu Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad tetapi dilemahkan oleh Imam Al-Bukhari. Iya, dia lemah kenapa? Karena riwayat Habib bin Abi Sa'id dari Urwah. Sementara Habib itu tidak mendengar dari Urwah. Sehingga hadisnya mungkotik. Maka lebih dari satu ulama yang melemahkan hadis ini. Tapi apa? Cukup bagi kita hadis yang ada di Sahih Muslim. Yang mana Aisyah mengatakan, apa itu? Istaqattu Nabi ya SAW bilail. Aku pernah kehilangan Nabi SAW di waktu malam. Fatahasastu, maka aku cari-cari beliau. Fawakat iyadu, di eh, iyadi ala batni qadamain. Ternyata tanganku menyentuh apa? Menyentuh perut dari dari telapak kaki beliau ya. itu bagian tengah dari telapak kaki, kedua telapak kaki. <clears throat> Kemudian apa? Dia mendengar bagaimana Rasulullah SAW berdoa, As'aluka Allahumma ridha ba'dal qada dan seterusnya itu. <clears throat> Ini itu di Sahih Muslim. Kemudian hadis yang pun alaih, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa ana muttaji'an fi qiblatih. Rasulullah SAW biasa sholat, yaitu sholat sunnah, dan aku dalam keadaan berbaring di wilayah siblat beliau. Fa'idha saja wa maza ribli. Apabila beliau sujud, beliau menyentuh kakiku. Fakobat Tuhan, maka kemudian aku apa? Aku angkat kakiku untuk beliau sujud. Kenapa? Karena memang rumah beliau itu sangat kecil. Terus kenapa Aisyah mencari-cari sampai tangannya kena kaki Rasulullah? Karena apa? Ayat sendiri mengatakan bahkan atil buyut apa itu? Laisa fiha nur. Uh, Laisa fiha niron, yaitu tidak ada api. Rata-rata rumah waktu itu tidak ada penerangan. Dari dua hadis ini kita tahu bahwasanya apa? Bahwasanya sekedar bersentuhan antara pria dan wanita itu tidak membatalkan wudhu. Dengan dalil-dalil yang jelas ini, karena seandainya dia kata misalnya apa? Rasulullah SAW tidak mungkin beliau menjalan, e, eh, melanjutkan sholat beliau. Tetapi kalau ini adalah perselisihan di kalangan ulama. Kalau Imam Syafi'i mengatakan batal dengan dalil di dalam firman Allah Taala, Allah masumun nisa" atau kalian menyentuh para wanita. Tetapi alamat di sini yang benar adalah apa? Yaitu al-jima karena as-sunnah tubayyinul Qur'an. Sunnah itu menjelaskan Al-Qur'an dan juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah dari sisi balaghah. <clears throat> dari sisi balaghah kenapa? Karena Al-Qur'an ketika ayat ini yaitu surat An-Nisa itu menjelaskan dua dua jenis hadas yaitu apa hadas kecil dan hadas besar untuk hadas kecil terkait dengan apa firman Allah Taala auja ahadum minkum minal ghaib." yaitu salah seorang dari kalian datang dari apa dari al ghaib yaitu apa buang air besar itu untuk masalah apa hadas kecil kemudian untuk masalah hadas besar firmanya apa itu wa in kuntum junuban fatahharu kalau kalian junub maka bersucilah ini hadas besar sementara apa sementara di dalam dalil-dalil ini tadi rangkaiannya sebelum sampai ke wa in kuntum junuban fatahharu semuanya dibahas dengan apa? Dengan tayamum dan dengan wudhu. Menunjukkan apa? Dia ini adalah pembahasannya apa itu? yaitu terkait dengan apa? Hadas kecil. Sementara lafaz aula masumun nisa ini digabungkan dengan minal ghaid sehingga menunjukkan apa dia ini adalah hadas ya apa itu apa ya ya terbalik <clears throat> yaitu apa pembahasannya adalah ketika ghaid itu adalah hadas kecil sementara la masumun nisa ini adalah hadas besar kalau yang hadas kecil dia di, disebutkan dengan apa itu dengan berwudu yang disebutkan di awal-awal di awal-awal ayat tersebut. Ataupun kalau yang hadas besar ada melawan apa itu wa in kuntum junuban fatahharu. Ataupun kalau kehilangan dua dua cara dengan cara wudhu tidak bisa karena tidak ada air, dengan cara mandi juga tidak bisa karena tidak ada air, baru masuk kepada tayamum. <clears throat> Di sini terjadi apa? Terjadi keseimbangan di dalam ayat tersebut. Semuanya dibahas. Sementara seandainya alamat tadi adalah sekedar hadas kecil saya apa tidak ada pembahasan yang yang cukup tidak ada keseimbangan secara secara secara balaghah di dalam ayat tersebut dan ini menyelidiki balaghah Al-Qur'an kata Syekh Utsaimin Bahkan Imam Ibnu Munzir mengatakan apa? <clears throat> Seluruh ulama yang kami hafal pendapatnya mereka bersepakat bahwasanya seseorang yang mencium ibunya atau mencium anak perempuannya atau mencium e, saudarinya dengan niat memuliakan atau dengan niat berbakti ketika pulang dari safar mereka bersepakat apa itu tidak wajib untuk berwudu orang ini ini menunjukkan apa bahwasanya memang telah terbentuk apa pemahaman untuk kes semacam ini mencium karena memuliakan mencium karena apa sayang itu tidak membatalkan wudhu maka apa bedanya antara apa? Mencium dengan niat kasih sayang dan berbakti dengan apa? Sekedar bersentuhan. Apa bedanya sehingga yang ini dianggap membatalkan wudhu? Maka yang benar memang adalah dia itu tidak membatalkan wudhu. Dan ini adalah pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pendapat Abu Qawus Masruq dan Sufyan Ats-Tsauri. Adapun kalau banyak ulama yang lain mereka mengambil dari apa lahiriah dari Al-Qur'an bahwasanya dia itu membatalkan wudhu karena la secara bahasa adalah apa menyentuh. Tapi kita sudah lewat pembahasan bahwasanya apalah masa itu bahkan di dalam kalimat Arabiah sendiri dia memiliki dua makna yaitu yang pertama adalah menyentuh itu sendiri yang kedua maknanya adalah apa al-jima dan ini memang perselisihan di kalangan para ulama tetapi yang menjelas yang menegaskan adalah apa yang menjadi hakim adalah dua hadis tadi yang di Sahih Muslim dan di Sahih Haim itu sebagai hakim yang paling jelas Baik, kita masuk kepada hadis yang berikutnya. Al hadis sabi wasitun, hadis yang ke-67. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an" Apabila salah seorang dari kalian mendapati sesuatu di perutnya, merasa ada gerakan-gerakan seperti ada yang mau keluar tapi tidak jelas. Fa askala alaih kemudian apa? Menimbulkan kebingungan, menimbulkan hairan pada dirinya akhraja minhu syai'un amla? Apakah sudah keluar atau belum? Fala yahrujanna. Ini perintah yang ini larangan yang ditekankan dengan nun taukid, bukan taukid khafifah lagi, bahkan taukid sakilah. Sama sekali jangan kalian keluar minal masjid yaitu untuk keluar berwudu. Rata-rata wudu kan di luar masjid. Hatta yasma'a sawtan aw yajidariha sampai dia mendengar suara atau dia mencium bau yaitu apa bau kentut dan sebagainya itu al hadis akhrajahu muslim dari hadis ini kita mendapatkan kaidah yang terkenal di kalangan para ulama usuliyun apa itu al yakin la yazulu bisyak keyakinan itu tidaklah hilang dengan apa keraguan apa yang kita yakini kalau kita sudah masuk dalam sholat kita sudah wudhu tadi itu yang perkara yang kita yakini sementara yang syak itu apa sudahkah kita batal wudhu eh, ini masih ragu terkait dengan kalau kita masih ratu. Menunjukkan apa? Tidak boleh kita membatalkan sholat kita dan membatalkan wudhu, menanggap batal wudhu kita sampai jelas bagi kita memang, memang batal dengan apa? Suara kentut atau bau kentut itu. Dan ini adalah kesepakatan para ulama tentang masalah kaidah ini. Dan dari hadis ini pula kita mendapatkan faedah bahwasanya kentut itu memang apa? membatalkan wudhu. Jangan seperti apa? Seperti kisah di suatu tempat sana ada sholat berjamaah, imamnya kentut. Tapi dia masih terus sholat. Selesai sholat, imamnya bilang, Tuan Imam, Anda kentut. Ya tapi sedikit. Sedikit ya kata sama. Jangan <laughs> alasan sedikit banyak. Oh iya, kentut itu membatalkan wudhu. Demikian pula yang lebih besar dari itu yaitu apa? buang air kecil, buang air besar, dan sebagainya. Maka dia masuk di dalam keumuman hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu muttafaqun alaih la yaqbalu wa musallata ahadikum idza ahdath hatta yatawadda. Allah tidak menerima sholat salah seorang dari kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Kemudian ketika hadis ini disebutkan oleh Abu Hurairah, ada seorang tabi'in bertanya kepada Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu, dia tanya, ya Abu Hurairah, wa mal hadas, wa ya Abu Hurairah hadas itu apa? Abu Hurairah bilang apa? Fusaun au zurab. Yaitu kentut yang tidak bau ataupun kentut yang eh, kentut yang tidak ada suara ataupun kentut yang ada suaranya. Semuanya adalah hadas. Baik. Kemudian pembahasan yang berikutnya, bagaimana kalau terbentuk keyakinan bahwasanya memang kita sudah batal, bukan karena kita mendengar suara, dan bukan karena kita mencium bau, tetapi apa? Memang kita merasakan memang dia keluar, betul-betul sampai tingkat yakin. Batal tidak? Jelas dia batal. Maka apa yang diinginkan Rasulullah dengan dua lafaz ini? Apakah ini bentuknya pembatasan? Tidak boleh kalian menganggap wudhu kalian batal sampai kalian mendengar suara atau mencium bau saja? Bukan. Ini adalah apa? Kharaja mahrajal boleh. Yaitu polanya adalah keumuman. Biasanya orang tahu dirinya batal kalau apa? mendengar suara atau mencium bau. Makanya para ulama mengatakan, kalaupun dia tidak mendapatkan dua perkara ini, tapi dia mendapatkan keyakinan dari sisi yang lain, memang betul-betul dia tahu ini, oh, ini sudah tahu sudah keluar ini, sudah ada sesuatu yang keluar, maka tetap dia apa itu dihukumi telah batal hukumnya. Baik, sekarang pembahasannya bagaimana kalau yang keluar dari dari subur ataupun dari kubur itu adalah bukan apa? Bukan kentut, bukan kencing dan bukan pirak. Tetapi yang lain mungkin apa? Mungkin satu atau mungkin adalah apa? Adalah cacing. Apa hukumnya? Terjadi perselisihan di kalangan ulama, tetapi yang benar memang dia itu batal. Karena dia masuk dalam kaidah yang umum apa itu? Kuruju Huruju khair min ahadis lain Keluarnya sesuatu dari salah satu dari dua jalan itu. Maka tetap dia dihukumi batal. Kenapa? rata-rata yang keluar dari jalur tersebut adalah apa? Jelas dia terkena apa? Basahnya kencing barangkali atau sedikit terkena ya pira dan sebagainya ada tempelan. Maka jelas dia adalah batal. Adapun sebagian ulama mengatakan dia tidak batal karena apa? Ini jarang. Kita katakan jarangnya dia tidak tidak menunjukkan dia itu suci. Karena apa? Kemungkinan besar jelas ada dasar-dasar yang terbuat yang bersumber dari apa kencing dan sebagainya itu. Kemudian dibahas juga, ditanyakan kepada para ulama, bahkan ini ulama-ulama salah pun ditanya tentang masalah ini. Bagaimana kalau kencing itu keluar tapi bukan dari tempatnya, bukan dari jalurnya? Mungkin karena apa? Ada gangguan atau mungkin anak itu lahir dalam keadaan cacat, alhamdulillah Sehingga apa terpaksa para atibak, para dokter membuat apa? Lubang di bagian perut barangkali atau mungkin di bagian kontot dan sebagainya. Dia tidak keluar dari jalur yang makruf, Apakah ini juga dihukumi batal wudhunya? Jelas dia tetap dihukumi, dihukumi batal wudhunya. Dan sama saja menurut pendapat jumhur, apakah dia itu keluar dari jalur yang di bawah mi'jah, yaitu di bawah apa ini? Lambung, lambung kala. Ya, terus juga ya sebenarnya. Ya. Apakah dia itu dari keluar dari atas perut? Ada lubang dari atas perut dengan takdir dari Allah, alhamdulillah tentunya. Tetap hukumnya adalah apa? Kalau yang keluar itu memang kencing atau berak, hukumnya adalah apa itu? Wudhunya batal. Ini pendapat jumhur. Adapun kalau Imam Syafi'i mengatakan dia tidak batal wudhunya. Karena yang batal itu kalau dia di bawah apa di bawah perut. Tapi pembagian ini tidak apa? Tidak ada dalilnya. Sekarang bagaimana kalau kondisinya terbalik? Dibahas juga oleh ulama salah, karena memang kes-kes itu ada. Manusia memang beraneka ragam kondisinya. Contohnya keluar dari depan. Sebenarnya keluar dari apa? Kalau laki-laki ya keluar dari zakarnya, kalau wanita ya keluar dari faros bagian depan. Apa hukumnya? Imam Syafi'i, Imam Ahmad menyatakan dia membatalkan wudhu. Tentunya itu keluar dari depan. Kalau oh, ini aneh dan ini jarang. Tapi kalau itu terjadi, maka mereka menyatakan ini membatalkan wudhu. Pendapat Ahmad Syafi'i, Malik, dan Muhammad Ibnu Hasan. Muhammad Ibnu Hasan dari kalangan apa? Dari kalangan Hanafiyah, tapi sering menyelidiki syekhnya sendiri. Maka ini membatalkan wudhu. Adapun syekhnya sendiri itu Abu Hanifah mengatakan dia tidak membatalkan wudhu. Tapi yang benar adalah apa? Dia membatalkan wudhu dohirnya. Kenapa? Selama dia namanya adalah usra al-durab, maka tetap dia itu membatalkan wudhu. Maka dalam keumuman. Adapun kalau Syekh Syekhul Ahmad bin Hizam dan Imam Ibnu Bas merosikan apa? Dia tidak membatalkan wudhu karena dia keluar dari jalur yang tidak biasa. Imam Allah Alam yang benar adalah dia membatalkan dia masuk dalam keumuman baul eh apa masuk dalam temuan asli jangan jangan itu oh iya ya, maaf sih itu adalah hasil apa namanya hasil metabolisme badan itu Kemudian kita masuk kepada hadis yang setelahnya Al hadis Samin Wasitun hadis yang ke-68 wa an Ibnu Ali radhiyallahu anhu qala qala rajulun masistu zakari Seseorang berkata kepada Rasulullah SAW, saya menyentuh kemaluan saya. Alqal arrojulu rajulu yamassu Seseorang menyentuh kemaluannya. Di sholat, di dalam sholat. A'alaihi wudu. Apakah dia wajib untuk berwudu? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La, innama huwa qat'atun min." Tidak, dia tidak wajib budu, Karena apa? Karena dasar itu kemaluan itu adalah bagian dari dirimu. Al hadith akhrajahu khamsa wa sahahu Ibnu hibba wa qala Ibnu ini huwa aksar min hadithi Busra. Dia lebih bagus daripada hadith Busra. Kita baca kelanjutannya karena memang ini adalah keterkaitan yang besar dengan hadith yang berikutnya. Betul-betul apa? Pertanyaan yang berat. Al hadith eh, uh, wa wasitun hadith yang ke 69 wa an Busra bin Sofwan radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man massa dzakarahu falyatawadda Barang siapa menyentuh kemaluannya maka hendaknya dia berwudu al-Khamsa wa sahahahu At-Tirmidzi wa Ibnu Hibban wa qala Bukhari huwa asahu syai'in fi hadzal bab ini adalah hadis yang paling sahih di dalam bab ini dari sini kita tahu apa bahwasanya para ulama ahli ilal sendiri para ahli hadis yang besar-besar sendiri mereka berselisih pendapat mana hadis yang lebih kuat karena akhirnya betul-betul bertentangan hadis Talak bin Ali itu menunjukkan apa barang siapa menyentuh kemaluannya dia batal wudhunya eh, dia tidak batal wudhunya dia tidak harus wudhu lagi ada waktu hadis Busra binti Sofwan menunjukkan apa barang siapa menyentuh kemaluannya dia wajib berwudhu kalau Imam Ibnul Madini mewajibkan yang paling bagus adalah hadis parok, yaitu apa? Yang tidak membatalkan wudhu. Kalau Imam Bukhari, boleh beliau, ya. merosikan apa? Merosikan bahwasanya dia itu e, membatalkan wudhu dengan hadis ini. Tapi yang benar memang apa? Hadis ini sama-sama sahabat. dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Talib bin Ali, hadis itu Hasan. Kalau dia Hasan berarti apa? Maka dia boleh untuk menjadi hujah. Adapun kalau hadis yang berikutnya Busrah binti Sofwa hadisnya sahih. Makanya pandangan Imam Bukhari lebih kuat daripada pandangan Ibnu Madini. Walaupun Bukhari sendiri mengatakan apa ma ma waktu nafsi ma ahadin illa inda apa Ibnu Madini. Aku tidak pernah merasa diriku lebih rendah daripada yang lain kecuali di hadapan Ibnu Madini. Karena Ibnu Madini dijuluki oleh syekhnya yaitu siapa? Uh, eh, Sofyan Ibn Uyainah sebagai apa? Hayatul Wati ulang lembah karena karena saking sifatnya ilmu ilal beliau. Tetapi bukhori bukhori Dan tidak ada hadis dari dua hadis ini taulah kita bahwasanya dua perkara ini sama-sama sabit dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama-sama datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya barang siapa menyentuh zakarnya tidak perlu dia berwudu karena dia cuma anggota badan seperti yang lainnya. Sebagaimana kita menyentuh tangan, menyentuh kepala, menyentuh kaki, itu tidak membatalkan wudhu. Demikian pula ini. Kemudian, demikian pula telah sabit, telah pasti datang dari Rasulullah SAW hadis, barang siapa menyentuh kemaluannya, maka dia wajib berwudhu. Kalau kita tahu dua-duanya sama-sama sore dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana cara kita menggabungkan? Kenapa? Karena selama kita yakin, kita tahu itu adalah datang dari Rasulullah, kita usahakan untuk apa kita gabungkan. Karena tidak mungkin Rasulullah SAW itu kalimatnya pada hakikatnya bertentangan, itu tidak mungkin. Makanya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala di dalam Fathul Bari beliau mengatakan, "Imalu dalilain afdal wa aula min ilgha'i ahadihima." Menggabungkan dua dalil itu lebih utama dan lebih baik daripada membatalkan salah satunya. Bahkan lebih jauh dari itu, yaitu sampai Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu taala di dalam sanad yang diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitab beliau al Jamil Akhraj Rawi wa Adab Sami' mengatakan apa? Ahadits Nabi sallallahu alaihi wasallam yufassiru ba'dahu ba'dan. Hadis-hadis Nabi SAW itu sebagiannya menjelaskan sebagian yang lain. Maka kita upayakan untuk menggabungkan dua hadis tersebut. Sekarang bagaimana cara kita gabungkan? Para ulama berselisih pendapat tentang metode menggabungkan hadis ini. Adapun yang diresmikan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah taala adalah apa? Adalah kalam man masa dzakarahu fa yatawadda ini dibawa kepada apa? Kepada makna apa itu? Ma'as syahwah au syahwah. Barang siapa menyentuh kemaluannya dengan syahwat, maka hendaknya dia berwudu. Karena kalau ada syahwat berarti ada apa kemungkinan ada gerakan mani dan sebagainya. Dan ini lebih dekat kepada apa? Lebih dekat kepada batalnya wudu. Maka beliau merujukkan demikian. Bukan sekedar menyentuh, soalnya kalau semata-mata menyentuh, Rasulullah telah mengatakan, nama huwafat atau ini Itu adalah anggota badanmu seperti yang lain-lain, tidak membatalkan wudhu. Tapi kenapa sekarang beliau mengatakan berwudhulah, menunjukkan apa? Di situ ada nilai lebih, yaitu apa? Dia menyentuhnya karena apa? Karena disertai dengan syahwat. Adapun kalau metode al-jamak yang dipakai oleh Syekhul Yahya, yang pernah anak dengar adalah apa? Kalau dia itu menyentuhnya bila ha'il, tanpa ada apa tanpa ada e, pembatas. ataupun kalau dibatasi dengan kain dan sebagainya, maka itu tidak membatalkan wudhu. Dan ini isyarat yang diambil dari hadis yang pertama tadi. Kenapa? Orang ini dalam sholat. Sementara rata-rata kalau kita sholat, apa yang kita lakukan? Jelas apa? Allah kita tertutup. Kain itu apa panjang. Bagaimana orang ini sampai menyentuh belakangnya, kemudian apa? Rasulullah mengatakan nggak perlu wudhu maka kemungkinan adalah apa? Dia menyentuh tapi tidak sampai terkena langsung, tapi hanya di balik kainnya dan sebagainya. Karena jarang, hampir bisa apa ya? Hampir bisa dikatakan ini amat jarang terjadi sampai orang itu sampai apa di dalam sholatnya dia sengaja meningkat Allahnya dan tangannya masuk itu luar biasa jarang. Maka barangkali yang dimaksudkan adalah ini dia menyentuh tetapi e, dengan adanya hail, adanya pembatas. Ini cara menggabungkan dua hadis tersebut. Jadi kalau dengan ada pembatas tidak perlu dia berwudu lagi. Tapi kalau langsung maka dia terkena hadis kusrof, yaitu apa? Langsung maka dia wajib berwudu. Adapun sebagian ulama yang lain mereka apa? Karena saking beratnya menggabungkan dua hadis ini, mereka memakai tarikhatul tarjih, yaitu apa? Hadis yang satu dibuat, yang satu dipakai. Ada yang lebih mengutamakan apa? Mengutamakan hadis apa itu kusrof Kenapa hadis sutra ini nafilun anil asal? Kenapa pada asalnya anggota badan kita ini kalau kita sentuh batal tidak? Dia tidak batal. Seperti menyentuh apa tangan, kaki, kepala itu tidak batal. Maka hadis tolk bin Ali ini adalah apa hadis yang jari majrul asal. Dia masih di atas asalnya, yaitu apa? Menyentuh itu ya sudah nggak apa-apa. Karena dia anggota badan seperti yang lain. Sementara hadis Busra ini nafilun anil asal, memindahkan jari asalnya. Sementara an-naqil anil asal fi ziyadatul ilim. Yang memindahkan dari asalnya di sini ada tambahan ilmu, maka dia lebih kuat daripada yang pertama. Maka mereka merujukkan apa ulama yang memakai tariqatul talqin, hadis busra itu lebih mereka kuatkan daripada hadis tolak. Yaitu apa? Wajibnya berwudu ketika memegang aurat, memegang apa? Memegang zakat itu adalah apa? Lebih kuat daripada hadis yang mengatakan nggak usah kamu wudu. Yang lain apa itu? Itu sebaliknya. Mereka lebih memperkuat apa? Memperkuat hadis hadis Qur'an bin Ali, yaitu apa dia tidak batal walaupun dia memegang dan sebagainya. Allah Taala Allah bahasanya yang maksudnya adalah apa? Eh, apa yang benar adalah Torikohul Jamak. Selama hadisnya masih sahih, maka kita apa? Selama hadisnya itu masih sahih dari Rasulullah SAW, kita upayakan untuk menjamak. Selagi memang masih bisa. Ada yang lain membawa Torikoh, cara menggabungkannya adalah apa? Supaya tawaduk di sini tidak menunjukkan dia sampai batal. Tapi apa? Tapi maksudnya adalah perintah yang sifatnya istighfar, yaitu mustahab. Kenapa sampai sekedar istighfar tidak sampai wajib? Karena Rasulullah ketika ditanya ala yang wudhu, apakah saya wajib berwudhu? Rasulullah mengatakan tidak. Berarti apa? Perintah berwudhu di dalam hadis yang kedua itu perintah yang sifatnya mustahab. Itu kalau yang juga sama-sama mengatakan tidak sampai batal, tetapi sebaiknya begini. Oh iya. Sekarang pertanyaannya, untuk ulama yang merojihkan barang siapa memegang aurat, e, memegang zakar, dia langsung bakar, mereka berselisih pendapat tentang bagaimana cara masa, yaitu cara apa cara menyentuh. Apakah hukumnya sama dia menyentuh dengan bagian dalam telapak tangan dengan apa bagian luar? Mereka berselisih pendapat. Tetapi yang benar adalah apa? Yang benar semuanya hukumnya sama. Sama aja dia menyentuh dengan bagian dalam tangan atau bagian luar, tidak ada bedanya. Walaupun tentunya itu dari sisi hukum, ataupun kalau dari sisi bedanya sebenarnya ada bedanya. Jelas apa? Lebih terasa kalau kita menyentuh di bagian dalam kita. Kemudian mereka juga yang mengatakan menyentuh zakat itu batal membatalkan wudhu, mereka juga berselisih pendapat tentang bagaimana kalau dia menyentuhnya itu tidak dengan jari, tetapi dengan apa? Dengan siku misalkan. Bagaimana hukumnya? Ini mereka juga berselisih pendapat. Adapun yang dirosikan oleh Imam Ibnu Qudamah adalah apa dia tetap membatalkan wudhu. Karena apa? Karena walaupun dia menyentuh dengan bukan dengan telapak tangan tapi dengan siku, tetap istilahnya adalah menyentuh. Ada pun yang lain, yang jumhur mengatakan nggak bisa demikian. Karena secara adat istiadat orang Arab, karena Al-Quran turun dengan bahasa Arab, sunnah juga dengan bahasa Arab, mas alat-alat mas yaitu alat alat menyentuh itu apa? Ya jari-jari kita ini. Dan makanya jumhur yang mengatakan hal itu membatalkan wudhu, mereka mengatakan apa? Dia dikatakan membatalkan wudhu kalau disentuh dengan jari, bukan dengan siku. Sekarang pembahasannya, dan ini memang dibahas karena zaman salah pun ada pembahasan tentang itu. Bagaimana kalau yang disentuh itu bukan zakat? Ini kan dohir hadisnya adalah untuk laki-laki. Bagaimana kalau wanita menyentuh kubulnya, menyentuh kemaluannya itu? Itu sudah bukan zakat. Apakah ini juga juga membatalkan wudhu? Kalau Imam Aimah Syafi'iyah, Aimah bilang mereka menyatakan membatalkan wudhu karena Sebenarnya hukumnya sama antara apa? Antara faras wanita dengan zakar laki-laki, hukumnya hampir di seluruh bidang itu sama. Maka mereka mengatakan ini adalah membatalkan wudhu. Hanya saja lafaz yang datang dalam hadis sutra itu kharaja makhrajal ghalib. Karena rata-rata khifaf adalah laki-laki secara mudahnya, wanita adalah sabak, yaitu mengikuti. Maka lafaz zakar ini bukan pensyaratan, bukan pembatasan. Maka hukumnya sama, baik itu menyentuh zakar, apakah menyentuh apa? menyentuh farad yaitu kemaluan perempuan hukumnya sama Adapun sisa-sisa pembahasan yang lain, insya Allah kita lanjutkan besok. Uh, ada tidak bagus dari Syekhuna Muhammad Ibn Hizan, yaitu apa telah datang dalam hadis Ibnu Jarud, yaitu Muntaka Ibnu Jarud dengan sanad yang hasan, dalam memang ini rata-rata Mustafa Ibnu Jarud itu hadisnya apa? Tidak turun dari Hasan. Termasuk dia Ashahul Kutub Ba'da sohihain adalah Mustafa Ibnu Jarud. Dengan saat yang Hasan dari Abdullah bin Amir Ibn As, Rasulullah SAW bersabda, Ayyuma rasulun masa farjahu falayatawadda wa ayyuman ra'atin. Tadi ayyuma rojulun sekarang, ayyuman ra'atin masa farjaha falayatawadda. Laki-laki manapun yang menyentuh kemaluannya, maka hendaknya dia berwudu dan wanita manapun yang menyentuh kemaluannya hendaknya dia berwudu. Kalau tata Dok, Ini menunjukkan apa memang hukumnya sama laki-laki dan perempuan. Oh iya, bilahuna wallahu ta'ala alam. bagi mereka yang mencari tips kepada keluar ya, dan kencing keluar. Ya, kalau pada asalnya, kalau dia keluar, apapun yang keluar dari kemaluan, maka itu membatalkan wudhu. Tetapi kalau dia marit, kata Syekhul Islam, al marit juga apa, al-murbi'ah, dan juga al-hubla, orang yang sakit, wanita yang menyusui, dan wanita yang eh, apa yang hamil, mereka itu adalah ashabul a'zar, orang-orang yang mendapatkan wudhu. Maka kalau itu adalah karena keperluan yang perlu harus demikian, dia sedang sakit dan sebagainya, maka maka dia disuruh wudhu sesanggup sanggupnya. Maksudnya kalau kalau dia sanggup berwudhu dia berwudhu, tapi kalau dia tidak sanggup karena ya, terlalu banyak, maka dia masuk dalam apa itu salah baul. Dia sudah berwudhu, ternyata kencing masih keluar, maka dia dianggap dianggap apa? Dimaafkan. Termasuk makfur dimaafkan. Sebab dia kencing pun dia tak rasa dia dua dua ya jadi memang ini adalah sudah apa sudah di luar luar dia di luar ikhtiar dia itu juga dengan yang yang dibuat dubur iya. di luar iya hukumnya sama berarti karena hajat dan karena amal jika terkena kena pakaiannya macam mana? Dia kena pakaiannya jelas najis. Kena pukul. Tetapi apa? Kalau pada asalnya jelas dia wajib untuk memakai baju yang lain. Tetapi kalau masa kotas libut taisir. Kalau memang itu bikin masalah, bikin kesulitan, pernah kalau harus ganti baju terus namanya sedang sakit, maka apa? Maka dibikin kemudian dia disuruh untuk sholat Maka yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah masalah apa? Perselisihan pendapat di kalangan ulama yaitu apa? Mana yang lebih baik dia sholat tidak memakai baju karena bajunya najis apakah tetap dia itu sholat walaupun dengan memakai baju yang najis yang penting menutup aurat dirasikan oleh Imam Ibnu Utsaimin hendaknya dia memakai baju walaupun dia najis kenapa karena al uri akbah apa itu minan najasa karena telanjang yaitu gogel itu lebih apa lebih buruk daripada apa daripada sekedar najis karena apa sementara Allah Taala itu lebih berat untuk kita merasa malu kepadanya maka tetap kita pakai baju yang najis tadi lebih baik daripada apa kita tidak pakai baju di dalam sholat itu kalau memang masyarakat kalau enggak pada asalnya apa haram kita sholat dalam keadaan memakai apa bagi eh, baju yang najis batal sholatnya Bagaimana kalau dalam keadaan eh, tidak ada pakaian langsung, Bagaimana kita wajib untuk sholat tapi yang ada Tadi tadi, Tadi tadi. Ada ada ah, itu itu juga mungkin mungkin jatuh eh, apa ini eh, garam di laut, ah, iya. terdampar di pulau, yang pakaian habis. Itu dibahas oleh Ibnu Qudamah rahimahullah taala bahwasanya apa? Maka dia tetap wajib sholat, tetapi diusahakan kalau bisa dia mencari tempat yang mulkhofit. Ada-ada anda jangan jangan sengaja di atas puncak kapal sengaja dia sholat. <laughs> Ada agak turun, cari tempat yang agak tertutup, ah, ya itu. Tapi kalau ada pakaian itu, ya namanya nggak ada karena nggak ada. Maka dia sholat, tetapi diusahakan agak terhindar dari orang-orang. Bahkan bisa oleh para ulama salaf juga. Bagaimana kalau kebetulan, case-nya bukan hanya satu orang. Kebetulan yang misalkan, aku sebutkan tadi, karena yang case adalah banyak orang, karam lagi perempuan, semuanya nggak punya baju. Nah, Maka bagaimana cara sholatnya? Maka mereka menjelaskan hendaknya laki-laki sholat duluan tetap berjamaah, perempuan menghadap ke tempat yang lain. Nanti sebaliknya, laki perempuan sholat, laki-laki menghadap tempat yang lain. Ini kalau kondisinya betul-betul luar biasa, nggak bisa pergi ke tempat yang lain untuk menjauh, nggak ikhtilat. Itu dibahas di situ. Istilahnya masuk di dalam keumuman firman Allah Ta'ala, Fattakullah amastakotum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Itu lebih baik daripada apa? Tidak sholat. Itu masih lebih baik daripada tidak sholat. bersama istri ataupun bersusun dengan orang lain, dengan perempuan lain. Itu dibahas oleh para ulama, tetapi yang rojih adalah apa? La farqa. Yaitu apa? Tidak ada perbedaan. Karena masalah dia istri atau tidak istri, tidak istri itu adalah waskun tordi istilah di dalam usul fikih. Sifat yang tidak apa yang yang kebetulan ada tapi tidak berpengaruh. Apa bedanya dalam masalah masalah apa itu membatalkan wudhu atau tidak dia istri orang ataukah bukan istri orang dia anakku atau bukan anakku tidak ada bedanya dalam masalah pembatalan wudhu nah, karena dalil dia ada yang menyatakan demikian apa ini mainkan kalau dia menyentuh dengan syahwat ya, batal ini. Ya, ya. ya itu tadi kalau apa sebagian mengatakan demikian kalau menyentuhnya dengan dengan syahwat maka baru dia batal dan itu jelas dirasakan oleh Syekhuna Yahya Allah. Jadi pada asalnya kalau kita sedang menyentuh, itu tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau dia sampai menyentuh wanitanya tadi dengan syahwat, maka dia batal. Ada kaitan antara hadis tadi dengan hadis apa? Hadis tentang menyentuh aurat tadi, e, menyentuh kemaluan tadi. Itu pendapat yang kuat. Tetap dia batal kalau apa? Kalau dengan dengan syahwat. Bagaimana masalah mencium? Sekian banyak dalil menunjukkan apa? Boleh seorang laki-laki eh, maksudnya apa ini? Yaitu apa tidak membatalkan wudhu, laki, eh, tidak membatalkan puasa seseorang laki-laki mencium oleh seorang wanita. Tetapi kalau dia mencium dengan syahwat, maka apa? Batal puasanya. Karena nanti masuk dalam firman Allah Taala apa itu? Fa'innahu, eh, fa'innahu tarakahu min ajli eh, taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu li jarai karena dia meninggalkan makan dia, minum dia, dan syahwat dia karena apa? Karena aku. Sementara orang ini apa? Dia menciumnya dengan syahwat, menunjukkan apa? Maka kuasanya batal. Macam mana pula kalau dia dia tak menyentuh, tapi dia melihat melihat dengan syahwat, batal wudhu. Nah ini dijelaskan oleh para ulama bagaimana kalau seseorang itu merasakan apa itu pergerakan mani di dalam auratnya, di dalam kemaluannya tapi belum sampai keluar. Mereka mengatakan yang roji karena tidak ada dalil yang menyatakan batal, maka dia tidak batal. Semata-mata mani bergerak itu tidak batal. Karena kalau mani bergerak itu apa? Itu syahwat yang agak keras. Kalau sekedar melihat, melihat dengan syahwat, maka itu tidak membatalkan wudhu selama belum tersentuhan. Cuma ini pembahasannya agak sulit sedikit memang. Makanya khilaf besar di kalangan a'imah. Ini jadi masalah besar, mau nanti besar. Wah, balas kita Gimana sih mau kesentuhan dengan ribuan orang? Mundur berapa kali? Oh, ini ini telah ya, Tapi suka mazhab. Dalam tak ada jiwa. ini telah dibagikan oleh satu orang yang yang lah yang kebudayaan kan, yang dia kata tak boleh. Apa ni? Apa apa? Apa sentuh? Kita ada larangan bersentuh sedangkan apa ni? Apa bersentuh di konsert kan dia kata anu berlaku di di depan Kaabah anu bersentuh dia kata anu konsert pun bersentuh tapi ustaz tu pernah jawab Kataan, dia kata sentuh sentuh kepada di konsert tu seronok lah tak seronok kawan tu kata seronok lah sentuh sana oh mungkin-mungkin nak menyelak kan eh? waktu ha, dia dah ada Berarti kembali ke syahwat. Ha, dia hmm. sentuh di sana tu pasal ibadat. Kalau boleh nak milap kan. Tetapi sentuh di konsert tu <laughs> memang sengaja. Ini yang tak sengaja kan. Yang ini sengaja. Ha, itu beza dia. Saya. Maksudnya kalau kita tahu tu kalau kita bersama isteri kan kalau ada orang yang perempuan kalau kita fikir bersama orang dan memang wajib jangan ada hilang oh. itu itu kewajiban kita Maksudnya wajib bukan berarti wajib kita pegang, tapi hmm. wajib menjaga. Iya, iya. Sementara kondisi yang sedemikian itu kalau kita lengah sedikit mungkin langsung terpisah sekian ya, sekian meter karena orang berjuta-juta macam itu. Makanya memang yang wajib adalah apa yang dilakukan Rasulullah tidak fatal. Tidak fatal ya. Masa saya buat haji dulu Masa ni tawaf berapa kali ambil dulu kita tahu. Kita bersentuh kan orang kita banyak kan yang tak pakai stocking. belajar ni macam tu kan. Kebanyakan apa jemaah daripada... Bukan dia tu tukar mazhab ke? Eh? Tukar mazhab? Ah, ada, yang, ada yang tukar mazhab. Saya pernah kena tukar mazhab. Masa itu dia dah maji lah. tukar mazhab. Ya, sebagian dengan hawa nafsu. Dengan apa istilah? Ya, juz, kalau mazhab. Kita katakan hawa nafsu aku milih mazhab ini kalau di negara sana ikut mazhab sana kalau di negara Iran biar aku tidak dibunuh orang aku ikut mazhab mazhab Syiah itu lawan nafsu berarti <laughs> harus dia yakin dia yakin al-haq yang mana harus dia pegang betul-betul